Lau tulibat al-jum'atu bi Makkah, tulibat al-jum'atu bi Makkah al musyarrafah Salat Jumat dianjurkan, diminta, disyariatkan di Makkah al musyarrafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala لكنها لم تقم بها likillatil muslimin. Tapi di saat kaum muslimin berada di Mekah al musharrafah maka sholat Jumat belum ditegakkan likillatil muslimin karena sedikitnya orang mus muslim. Wali khafa'il muslimina dan juga selain orang muslim ketika itu sedikit, orang muslim ketika itu masih sembunyi-sembunyi. Wa awwalu man aqamaha qabla al-hijrah As'ad bin Zurarah. Dan pertama kali yang melaksanakan menegakkan salat Jumat qabla al-hijrati sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah As'ab bin Zurarah. Di qaryatin ala milin minal Madinah di suatu kampung, suatu desa ala milin minal Madinah yang berjarak satu mil dari kota Madinah. Jadi, sholat Jumat dilaksanakan pertama kali di mana? Di Madinah Al-Munawwarah atau fi qaryah qaribah minal Madinah. Di desa di kampung yang dekat dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi walaupun sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat itu turun di Mekah Al-Mukarramah tapi mereka ketika itu masih sedih sedikit. Selain itu juga mereka masih sembunyi sem bunyi. Sedangkan sholat Jumat itu adalah idhar, syiar, idhar sholat, idhar Islam. Sholat Jumat itu menunjukkan syiar Islam. Menunjukkan kekuatan Islam, menunjukkan juga banyaknya orang Islam. Maka bertentangan dengan keadaan ketika itu yang masih di Mekah al Mukar. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah untuk pertama kali melaksanakan sholat Jumat di kota Madinah Al-Munawarah. Karena di saat itu kaum muslimin sudah banyak yang masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi Ketika mereka kabilah-kabilah yang ada di Madinah berziarah ke Mekah dan di situ mereka masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai Rasul mengirim sebagian daripada sahabatnya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di situ kaum muslimin banyak dan menjadi kuat daripada ketika di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pertama kali berarti yang melaksanakan sholat Jumat. Rasul belum melaksanakan sholat Jumat, sahabat radhiyallahu taala anhum di kota Madinah terlebih dahulu melaksanakan sholat dan pertama yang memimpinnya di saat itu sahabat yang bernama siapa? Iya. Dalam riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang melaksanakan adalah Mus'ab bin Umar, Salah satu daripada sahabat radhiyallahu taala anhum yang meninggal di peperangan Uhud. Kalau kita berziarah di Uhud, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka di situ tidak terlihat satu persatu kuburan sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Di situ ada sab'in minas sahabat, ada 70 daripada sahabat. Tapi tidak terlihat hanya tanah aja. Cuma ada tanda tiga kuburan yang diberi batu, hanya batu aja. Tiga batu yang di situ menandakan kuburan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Kemudian juga ya kuburan daripada Mus'ab bin U Umar. Ini salah satunya ini, Usaid bin Umar. Bahkan beliau ini meninggalnya, Masya Allah. Ya, ketika meninggal beliau ini akan dikafani, maka pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya, sehingga mereka para sahabat meminta kepada keluarganya kain yang bisa digunakan untuk kafan. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan karena Serena Mus'ab bin Umar tidak punya pakaian lagi di rumahnya. Sob. Jadi pakaian yang dipakai itu yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga Nabi SAW melihat dalam keadaan seperti itu, pakaian yang dipakai kalau digunakan untuk menutup bagian atasnya, kepalanya ditutup, kakinya terbuka kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Akhirnya di saat itu Nabi SAW menyuruh untuk menutup kepalanya dan juga kakinya ditutup dengan memakai daun-daunan. Bagaimana sahabat Mus'ab bin Umar ini dari betul-betul zuhud daripada dunia sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Ma indah Husain. Ada Mus'ab bin Umar termasuk yang meninggal dalam peperangan Uhud. Jadi ada yang mengatakan riwayat juga yang sahih bahwasanya pertama yang melaksanakan adalah Mus'ab bin Umar. Ada yang menggabung dua riwayat ini. Pertama yang melaksanakan di kota Madinah Al-Munawwarah adalah Mus'ab bin Umar dan yang melaksanakan pertama kali sholat Jumat di luar kota Madinah, karena ini kan Korea, di kampung, di desa, dekat dengan kota Madinah, adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melaksanakan sholat Jumat di Mek Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan jum sholat Jumat setelah hijrah. Nabi berangkat dari Madinah untuk hijrah ke Mekah di, uh, dari Mekah hijrah ke Madinah di hari di hari se ah, berangkat dari kota Mekah menuju Madinah hari Senin dan sampainya sampai juga hari Senin. Dan sampai di situ ya Nabi SAW tidak langsung masuk kota Madinah tapi sampai di Kuba tidak jauh dari kota Madinah. Di Kuba di situ Nabi SAW membangun masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Kuba yang sekarang diziarahi oleh peziarah yang datang ke sana. Allah Akbar. Baru kemudian Nabi SAW setelah membangun masjid di Kubah, Nabi tepat di hari Jumat subuh hari, awal daripada hari Jumat pagi-pagi berangkat masuk ke kota Madinah. Dan di dekat dengan kota Madinah, dan sekarang sudah menjadi bagian daripada kota Madinah, Nabi SAW ketika itu sampai di daerah tersebut mendengarkan azan untuk sholat Jumat. Akhirnya Nabi SAW sholat Jumat bersama sahabat di tanah yang sekarang sudah dibangun mas masjid dinamakan masjid tersebut masjid masjid masjid Jumat ya masjidnya masjid Jum sekarang tapi tidak dipakai untuk Jumatan jadi namanya masjid Jumat itu masjid Jumat tapi tidak diziarahi oleh orang-orang yang umroh ataupun yang haji ya jadi ke bukan termasuk tempat yang diziarahi, tapi sebenarnya itu bersejarah karena itu adalah tempat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi melaksanakan sholat Jumat Nabi yang imam, Nabi yang khutbah sendiri. Ya, dan itu tempat dekat sekali dengan Rubat Al-Madinah, tempat kami. Wah, guna tadi adalah ya yang disebutkan di sini. Yang ketujuh, fil i'ab dalam kitab Al-I'ab menjelaskan tentang managib sahabat radhiyallahu taala anhum. Ana Umar radhiyallahu taala anhu talat ghaibatuhu muddatan. Pernah suatu waktu Sayyidina Umar keluar dari kota Madinah sampai lama tidak balik. Ya mungkin untuk perang, dakwah, hatta shtaqa ilaihi ahlul Madinah. Sampai rakyatnya ketika itu sudah menjadi Amirul Mu sampai rakyat di kota Madinah itu rindu dengan Sayyidina Umar bin Khattab Rakyatnya merindukan pimpinnya. ketika Sayyidina Umar lama tidak berada di kota Madinah al Falamma qadimah tatkala Sayyidina Umar bin Khattab datang ke kota Madinah kharaju liqaihi mereka penduduk Madinah keluar untuk menyambut kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar sangat dicintai oleh ra rakyatnya. Jadi disambut oleh rakyatnya bergembira. Fa awal man sabak ilaihi al-atfal. Dan pertama yang sampai untuk menyambut kedatangan Sayyidina Umar ketika itu adalah anak anak-anak kecil. Dari anak-anak kecilnya pun sampai bergembira dengan kedatangan Sayyidina Umar seakan-akan orang tuanya sendiri yang datang. Jadi dirangkul namanya anak kecil kan bisa lari. Mungkin yang lain tidak ikut lah. Jadi pertama kali yang mendapati Sayyidina Umar ketika disambut Sayyidina Umar adalah anak-anak ke kecil. Falamma qadima eh, tadi apa? Faja'ala lahum tarkal Qur'an min dhuhri yaumil khamis ila yaumil sabat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab semenjak itu meliburkan pelajaran Al-Qur'an dari duhur hari Kamis sampai hari Sabtu. Libur tidak ada pelajaran. Dari duhur hari Kamis sampai Sabtu. Sabtu mulai masuk. Sabtu tidak libur. Sabtu mulai mulai duhur Kamis. Ya seperti di sini kan gitu. Duhur Kamis sudah li. Tidak ada pelajaran lagi sampai Sab. Ada Sayyidina Omar bin Khattab yang pertama kali. Jadi dahulu sebelumnya tidak ada liburnya, setiap hari belajar. Setiap hari belajar Quran. Dan mereka kalau belajar Quran, otomatis belajar ilmu yang lain. Karena mereka tidak mengajari Quran bacaannya aja. Bukan hanya mengajari mereka membaca Quran, tajwid, selesai, enggak. Ngajar satu ayat, bacaannya diajarkan, tajwidnya diajarkan. Selain itu juga tafsirnya diajarkan, fikihnya diajarkan. Hukum-hukum yang diambil dari ayat tersebut juga diajarkan di mana diturunkan ayat tersebut, kapan diturunkan, sebabnya diturunkan ayat itu, kenapa. Semuanya diajarkan. Jadi orang yang belajar Quran otomatis orang yang paling alim dan mengerti aga, agama. Jadi oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, "Ya ummukum akraukum." Yang berhak menjadi imam bagi kalian adalah akraukum yang paling menguasai Al-Qur'an. Bukan di sini menguasai Al-Quran paling banyak menghafal Quran, bukan paling bagus bacaan Al-Qurannya, tapi yang dimaksud adalah yang paling ah, alim, paling fagih. Yang berhak untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah yang paling fagih. Karena mereka tidak belajar Quran, tidak menguasai Al-Quran, kecuali menguasai il, ilmu. Menguasai ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya Quran bacaannya aja yang diajari, tapi juga hukum, hukum-hukumnya. Jadi mulai duhur hari Kamis diliburkan hari Jumat kita libur olahraga kan nggak apa-apa kita juga ya di Saudi juga malah hari Kamis pagi sudah libur mulai uh, mulai apa hataman Quran jadi habis subuh hataman Quran Kamis pagi sampai jam 6 libur habis itu kita main main bola laki-laki ya dulu ya kalau kalian di sini tidak ada main bola kan ya sekali ya dan jadikan juga untuk kita bersenang-senang, berolahraga, tapi satu minggu hanya satu hari. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajha. Rawihu al-kulub sa'ah fa innaha idza ukrihat amiyat. Rawihu al-kulub senangkan hati tersebut. Sa'ah kadang-kadang. Jangan selalu. Jangan. Apa yang membuat hati kalian senang? Senang bermain, senang majelas, senang bercerita, senang bergurau. Apapun yang membuat hati kalian senang, lakukan. Jangan hanya ngafal aja, tidak pernah. Belajar, mutolah salah juga, akhirnya jadi kaku. Akhirnya, nah ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Fa'innaha idha ukrihat. Kalau hati terus diisi dengan ibadah atau belajar terus, tidak ada senangnya, tidak ada hiburannya, amiat. Hati itu malah akan menjadi bu sama. Yang dikatakan oleh Abu Bakar Sakran. Man lam yu'attil wa lam yuhasil wa tahsil. Man lam yu'attil, barang siapa yang tidak meliburkan. Wa di waktu libur. Man lam yu'attil, wa di waktu libur saat libur kalian punya libur misalnya Kamis sore libur atau pagi Jumat libur. Liburkan diri kalian. Buat hiburan, buat olahraga, buat majelis, buat ya. Man lam yu'atil tahsil kalau dia tidak meliburkan di waktu hari libur, lam yuhasil waqt tahsil. Di waktu masuk, di waktu sebenarnya dia harus fokus, harus mencari lam yuhasil waqt tahsil. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dicari di saat dia waktunya untuk mencari. Nah, jadi perlu. Walaupun mungkin kadang-kadang, aduh, anak juga malas untuk ini, nah, apa? Diajak teman-teman main. Abu sekarang juga mengatakan, wafikil kol waj'alin niyya alallah. Allah. Wafikil qul waj'alin niyya alallah. Jadi kalau misalnya suatu waktu kalian diajak, ayo, ayo. Waktu libur kalian diajak untuk bermain, kita bermain. Waktu libur kita diajak untuk majelis. Waktu libur ya. Padahal kalian tidak ada keinginan ketika itu. Malas, anak kepingin baca Quran aja, anak kepingin baca kitab aja, anak kepingin berzikir aja misalnya. Ada niat sudah tujuan, ada rencana untuk membaca zikir atau membaca Quran atau membaca kitab dan seterusnya. Tapi karena kalian diajak oleh teman-teman, turuti permintaan mereka. Gabung bersama mereka untuk bermanfaat bermain atau apa yang mereka inginkan ikut di situ walaupun kalian sebenarnya tidak su suka wa fikil kul waj'alin niyyah Allah jadikan niat kalian dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala artinya insyaallah apa yang kalian niatkan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sekali-sekali rawihu al-qulub sah tapi di waktu libur Jangan nanti waktu belajar mutolaah, ayo kita majelis. Ayo ayo, rawihul gulub saah. Ya. Itu di waktu li. Nah, jadi Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali yang membuat hari libur daripada pelajaran. Di hari Kamis siang hari, jadi masih pagi hari Kamis masih ada sampai si siang sampai hari Sab, Sabtu. Sabtu pagi sudah mulai mah masuk. Indhur yaumil khamis ila yaumil sawi. Wa da'a ala Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mendoakan dengan doa jelek yang merubah peraturan itu di Madinah. Kalau merubah peraturan itu di Madinah akan didoakan dengan doa yang jal. Da'a ala ini. Yang kedelapan. Al-murad bisa atil ijabah annaha sa'atun istajab fiha du'a wa yaqa bima da'a bihi halan yakinan kita tahu termasuk keistimewaan yang ada di hari Jumat yang tidak ada di hari-hari yang lain di dalam hari Jumat ada yang namanya saatul hijabah Artinya waktu yang dikabulkan doa seorang hamba di waktu itu kalau berdoa. Saatul ijabah. Dan saatul ijabah ada khilaf di antara ulah kapan waktu tersebut. Ada yang mengatakan waktunya segini-gini. Banyak khilafnya benar ulama. Tapi yang paling kuat khilaf di antara mereka dua pendapat. Jadi pendapat pertama, ada yang mengatakan pendapat pertama adalah di waktu khotib duduk di atas mimbar untuk membaca khutbah Jumat. Ketika khotib sudah duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat, mulai di saat itu Mulai itu sudah dianggap saatul hijabah. Sampai kapan? Sampai kapan? Mulai duduk di atas mimbar sampai sampai selesai sholat Jumat. Sampai selesainya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saatul ijabah. Dan pendapat kedua yang juga pendapat yang kuat. Ya, saatul ijabah waktunya adalah di sore harinya. Jadi sore hari hari Jumat itu termasuk banyak sekali ulama yang mengatakan di saat itu adalah saatul ijabah. Jadi sore hari Jumat kalau bisa digunakan untuk ibadah, gunakan tadaruk kepada Allah, gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di situ banyak ulama yang mengatakan di situ adalah saatul ijabah. Maka di waktu itu juga dikatakan sa'a karena di saat itu Sayyidatuna Fatimah Zahra tidak membuka pintu rumahnya untuk siapapun karena di saat itu di waktu itu Sayyidina Fatimah sibuk beribadah kepada Allah, tadaruk kepada Allah, baca Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Terkenal dengan Sa'afa Fatimiyah sore hari Jumat sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau bisa gunakan untuk beribadah. Nah, ada pendapat yang kuat juga yang mengatakan sore Jumat. Dua pada mubhamah. Tidak tentu dan tidak ketahuan. Sama dengan Lailatul Qadar. Ya, kita tahu Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Yang penting, yang paling kuat pendapat mereka, itu ada di 10 hari terakhir. Tapi kita tidak tahu 10 terakhir ini yang mana. Dan ada yang lebih menguatkan lagi. Yang penting di malam weh witir. Tapi itu pun masih ada khilaf. Nah, yang penting khairu muayyan, tidak ditentukan, bisa berubah-berubah, bisa berpindah-pindah waktunya. Begitu juga saatul ijabah mubhamah. Bisa pagi harinya, bisa bisa siang harinya, bisa sore harinya, mungkin juga bisa malam ha? harinya. Saatul ijabah bisa juga berubah-berubah majhula. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau kepingin yakin mendapatkan saatul ijabah sudah jadikan hari Jumat itu empat bagian. Dari jam sekian sampai jam sekian satu bagian. Dari selanjutnya jam sekian sampai jam sekian bagian kedua. Terus sampai empat. Jadi minggu pertama gunakan untuk ibadah di bagian par. Ibadah, ibadah, baca doa di situ. Nanti minggu kedua gunakan bagian kedua untuk ibadah berdoa juga. Dan minggu ketiga bagian ketiga digunakan dan sampai ke bagian keempat dan pasti dalam satu bulan dia akan pasti akan mendapatkan saatul jabat. Kalau tidak bagian pertama, bagian kedua, pasti tidak keluar daripada empat bagi. Jadi caranya gitu untuk mendapatkan saatul Nah, di sini masalahnya, kalau dikatakan saatul ijabah itu waktu yang dikabulkan doa seseorang, bukankah setiap orang muslim dikabulkan doanya? oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikabulkan apa enggak? Ud'uni hmm. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Aku akan kabulkan doamu. Kalau iblis saja minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah akan ditangguhkan azabnya sampai hari kiamat dan dikabulkan permintaan iblis padahal dia iblis apalagi orang yang mau mukmin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah ya pasti insya Allah dikabul. Nah, cuma ya ini yang dimaksud. Dikabulkan ini maksudnya apa? Terus apa bedanya dengan doa yang lain? Ada huwa. Yustajab fiha doa wa yaqa bima da'a biha yakinan. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala halan langsung spontan tidak ditunda-tun. Jadi setiap orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan, tapi bukan lang berarti dikabulkan langsung ketika itu juga. Bisa dia dapatkan hajatnya dia yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi di saat itu, bisa jadi mungkin sehari setelahnya, mungkin seminggu setelahnya, bisa juga 10 tahun setelahnya kan? Bisa juga doanya. Karena Allah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menunggu waktu yang tepat. Bisa jadi ini waktu yang te tidak tepat. Kalau dikabulkan doanya akan membuat dia sengsara, akan memberikan dia kesulitan dan seterusnya. Waktunya tidak tepat, dikasih waktu yang tepat. Ini pas. Ya, pasti kan cuma waktunya. Ya, jadi di sini tidak. Allah SWT akan kontan memberikan dan mengabulkan doanya dan akan dijadikan hal tersebut menjadi kebaikan buat di dia. Yakinan secara yakin. Fala yunafi. Maka tidak bertentangan dengan anna kulla duain mustajab bahasanya setiap doa mustajab setiap doa saya ya. Wahya min khasa'is hadhil ummah dan itu wahya berarti saatul ijabah dan saatul ijabah termasuk khasa'is hadhil ummah. Keistimewaan umat ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan umat-umat terdahulu tidak ada yang namanya saatul Wal asah min nahwi khamsina kaulan. Jadi saatul ijabah itu kapan ada berapa pendapat 50 pendapat. tuh Ini kapan aja ini kok sampai 50. Jadi ada 50 pendapat. Tapi al asoh yang asoh ya jadi menunjukkan kilafnya kawi kilafnya kuat. Ya, dari 50 pendapat annaha fima baina julusil khatib alal mimbar yaitu antara duduknya khatib di atas mimbar. Qabla al-khutbah sebelum dia mulai khutbahnya ila farahi sholat sampai selesainya sholat sampai selesainya sholat Jumat. Ini madhab Syafi'i. Ini yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i. Ya, tapi madhab yang lain termasuk madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al asoh fil asar yaumil Jum'ah. Tapi ada pendapat yang kuat juga. Pendapat yang ketiga adalah mubham. Tidak ketahuan. Khala Qalyubi. Imam Qalyubi berkata. Wala yunafi Talabud du'a huna waqtal khutbah mimma mara min talabil insar fihi. Dan di sini tidak bertentangan dengan anjuran untuk berdoa di sini dengan apa? Dengan waktal khutbah, dengan waktu ketika kita mendengarkan khutbah, mamara apa yang sudah lewat min talabil insar fihi daripada kita diminta dan dianjurkan untuk mendengarkan fihi di waktu tersebut mendengarkan apa? khutbah. Paham ya? Jadi kan tadi dikatakan saatul ijabah itu adanya di waktu khutib duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Dan sampai kapan selesai sholat? Jadi kalau kita misalnya katakan terus, kan sebelumnya sudah le kita lewati dan di situ dikatakan oleh ulama kita itu dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Masa kita mendengarkan khutbah sambil? Oh, bisa aja kita dengarkan, tapi hati kita berdoa. Bisa mendengarkan dengan khusyuk dan memahami maknanya, tapi juga doa dengan hu. Nah, bisa. Maja Allahu li rajulin min Allah Subhanahu wa taala tidak membuat atau tidak memberikan kepada seseorang dua hak. Satu orang satu. Kalau satu hati itu fokus dengan ini berarti tidak fokus dengan yang lain. Itu pasti. Fokus dengan ini tidak fokus. Kalian belajar sambil teringat-ingat keadaan di rumah, fokus belajarnya? Belajar sambil teringat-ingat kalian punya uang lupa tidak disimpan di lemari misalnya. Fokus apa enggak? Kepikiran. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau fakartul baswala ma itu masalah." Kalau aku masih ada dalam pikiran Hatta walaupun memikirkan satu bawang aja. Mafahim tuh masalah. Aku tidak akan faham satu masalah pun. Jadi hanya satu bawang dipikirkan. Apalagi satu kilo. Apalagi. Makanya kalau. Ya kali kalau orang mau fokus belajar, mau fokus mengajar, mau fokus berdakwah. Jangan dibebankan sesuatu yang membuat konsentrasinya hi sama dengan Ibn Dagigil Eid itu. <laughs> Ibn Dagigil, Ibn kasihan sampai digelar Ibn anaknya Dagigil Eid. Tepungnya hari. Jadi sebelum berangkat khutbah hari raya sudah dipesan dan diingatkan diancam sama istrinya, awas. Jangan lupa ya, pulang bawa tepung sekarang hari raya. Ini wajib kalian memberikan kepada Jadi ke khutbah teringat-ingat daging, daging, daging. Ah, daging kulit Akhirnya keluar dari masjid beri lakop Ibn. Jadi tanpa sadar ya ah, Ini karena apa Karena tidak kerasi Jadi kalau sudah pikiran sudah ada masalah atau fokus dengan masalah ini, masalah itu, tidak fokus dengan apapun dengan yang lainnya, hilangkan. Begitu juga harta sholat kan dianjurkan begitu. Kalian mau sholat, padahal kalian sebelum sholat baru bertengkar, Baru debat. Untuk ini sholat langsung kita sholat dulu kita lanjutkan debatnya nanti. Allah Kira-kira husu apa anda? <laughs> Insya Allah tidak husu. Jadi kenapa? Karena pikiran masih nyantol sama yang sebelum sholat. Ya begitu juga ketika di kita mau melaksanakan sholat, mau takbiratul ihram, disunahkan kita berhenti dulu. Jangan langsung takbir nanti. Untuk apa? Hilangkan pikiran-pikiran yang selain sholat pikiran ini hilangkan, pikiran ini hilangkan. Sudah, fokus. Kalian ini mau menghadap Allah, bermunajat kepada Allah. Di hadapan kalian hanya ada Allah subhanahu. Allah baru. Sudah selesai, bisa fokus. Allah. Jadi kalau masih ada nyantol pikiran lain, jangan takbir dulu. Ya, jadi kadang-kadang membahas fikih, hatta membahas fikih. Wah, ini hukumnya makruh, enggak mubah, enggak yang satu khilaful aula. Ayo, kita sholat dulu. Lanjutin lagi nanti. <laughs> ya akhirnya sama ya dengan uh, Imam Romli. Ya, ketika mau, sholat bahas head. ayahnya waktu sholat jamaah ayahnya jadi makmum dia mengatakan anak lihat badan itu semuanya. Hmm, karena apa? Karena mengingat masalah. Bagus mengingat-ingat masalah fikih di waktu sholat. Kalau mengingat akhirat bagus apa enggak? Hatta mengingat akhirat juga tidak bah. Jadi yang diingat di waktu sholat hanya apa yang dibaca. Ya, itu yang diingat. Jadi jangan ingat-ingat, wah nanti neraka gimana ya, ketemu Abu Jahal ya apa, Abu Jahal disiksa itu. Ya tidak khusus sholatnya gimana. Jadi kita katakan tadi, jadi tidak bisa. Imam Syafi'i mengatakan saatul ijabah dimulai semenjak khatib duduk di atas mimbar. Kemudian di situ berarti kita dianjurkan untuk berdoa. Di lain yang di bab yang lain kita dianjurkan untuk mendengarkan menggabung tidak mung kita disuruh doa dengan hati karena maksud daripada doa kita meminta kepada Allah dan Allah tidak perlu diucap cukup Allah mengetahui apa yang ada dalam hati tidak perlu kita mengucap tidak perlu ya tetap berarti kita katakan tidak bisa husuk mendengarkan padahal tujuan mendengarkan khutbah bukan hanya dengarkan tapi juga memah memahami jadi gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya gimana? Belum kita baca berarti ini. Kita baca dulu baru kelihatan jawabannya. Ya ini huwa. Nah, li'annahu yurad dua istihdaru. Jadi tujuan daripada dua itu kan istihdaru hubil kolab. Yang penting hati ha hadir. Nanti doa meminta kepada Allah hati inti tidak hadir. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kasihan melihat seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Ini ini minta ini minta ini. Lewat lagi, begitu juga, lewat lagi, tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga dia mengangkat beliau mengangkat kedua tangannya berkata kepada Allah, ya Allah, kasihan nih hambamu. Andai kata hajatnya dia ada di tanganku, akan kabulkan hajatnya dia satu kaligus ketika dia minta kepadaku. Kenapa kok kamu ya Allah tidak engkau tidak mengabulkan doa dia berkali-kali dia doa tidak dikabulkan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, yang Musa, bagaimana aku mengabulkan doanya?" Sedangkan dia ketika berdoa hatinya ada di kambingnya. Hmm. Sedang ingat-ingat. Jadi nyantol kambingnya ada di belakang takut dicuri ini. Jadi kadang ada seorang khatib, seorang dai ilallah subhanahu wa taala. Dia suatu waktu dia khutbah. Masya Allah, ketika dia khutbah biasanya tidak ada yang nangis. Tapi di saat itu dia melihat ada seseorang yang nangis. Dengar khutbahnya sampai hmm. hanya dia farhan alhamdulillah. Ternyata khutbah juga ada yang membuat orang nah nangis. Akhirnya diundang orang yang nangis ke rumahnya dikasih farhan dia. Selesai, kenapa yang nangis anak farhan ini? Ter, eh, oh bukan, anak nangis karena anak punya kambing baru mati <laughs> katanya. Jadi waktu ke, kamu khutbah kan berjenggot orangnya. Jadi teringat-ingat jenggotnya <laughs> kambingnya. Jadi sedih dia akhirnya sampai nah. Coba tahu ndak diundang katanya. Jadi istihdaruhu bil tujuan daripada doa. Kama qalahul qalyubi. Ya, jadi kita doanya dengan hati. Telinga kita kita gunakan untuk mendengar hut. Au ma ada waktu zikril arkan kama qalahul halabi. Atau kita berdoanya di waktu khatib menyebutkan selain rukun-rukun khutbah. Selain wasiat bitakwa, sholat ala rasulillah, selain hamdalah itu kan yang rukun. Yang lainnya tidak roh rukun. Artinya yang wajib kita mendengarkan itu rukun-rukun Wajib kita mendengarkan. Saya so, nukun hulbah, hukumnya sun. Jadi tidak usah, sudah tidak usah mendengarkan kita berdoa. Tapi itu juga pantas apa tidak pantas? Ya, tidak pantas juga. Ya, jadi apa jawabannya? Waqad yuqal yaridu ala awal. Maka kita jawab atas pendapat pertama. Anal maksud minal insot waktu khutbah mulahadatu ma'naha. Padahal kita dianjurkan waktu khutbah untuk mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan tapi mulahadatu ma'naha. Untuk memperhatikan mak Maknanya wal isyhal bidu'a bil qalb dan kita hadirkan atau sibukkan hati kita dengan berdoa. Rubama yufawwitu zalik akan menghilangkan kesempatan ter kesempatan apa? Kesempatan memahami khut. Wah, kalau kita doa dengan hati tapi telinga ya wa alasani tapi kalau misalnya kita ikuti pendapat kedua kita doanya di waktu selain menyebutkan rukun khut Wa alasani. Jadi diprotes juga, dijawab juga. Anna sa'atul ijabah lahdha mubhama. Sa'atul ijabah itu sebenarnya tidaklah lama. Lahdha mubhama dan tidak ketahuan. Majhula fi zaman al-mutaqaddim. Dalam waktu tersebut. Wa yajuz antakuna waqta zikril arkan. Jadi bisa jadi bukan saatul ijabah yang dikatakan dari semenjak khatib duduk di atas mimbar sampai jadi enggak, tapi antara itu. Ada di antara khatib duduk di atas mimbar sampai di antara berarti bukan dari khotib sampai. Jadi kalau kita doanya di waktu khotib tidak menyebutkan rukunnya khutbah kita berdoa, bisa jadi satu ijabahnya ada malah di waktu khotib menyebutkan hud rukun hud awagat Ya, giro atil Fatihah. Kalau kita oh berarti kita doanya habis khutbah aja. Habis khutbah langsung apa? Langsung sholat. Habis khutbah bukan wiritan baca doa Anda, langsung Sholat, tidak ada fasil, tidak ada penghalang situ. Langsung, selesai langsung sholat. Jadi kita mau doanya habis khutbah, nah bisa juga. Di waktu sholat, nah bisa. Kita dianjurkan waktu sholat untuk untuk hudur, khusyuk. Ya. Nah, dikatakan di sini ya, oh kalau gitu waktu qiraatil Fatihah masan fi sholat. Fala yusadifuha idza lam yad'u afadahu Sayyid Abu Bakar ma'aziyadah minasabra misi ala ramdi. Jadi tentunya jawabannya jawaban yang tadi masih belum memuas Ya, paling enggak, paling tidak ya ada waktu yang sempat kita bisa berdoa yaitu antara dua khutbah. Di antara dua nah, dan itu amalus salaf dan itu juga bahkan juga disunahkan oleh fukaha Di waktu khutib istirahat setelah khutbah yang pertama selesai, istirahat duduk, di situ mereka menggunakan kesempatan untuk berdoa. Dan termasuk amalus salaf, mereka di situ membaca sayyidul istighfar sayyidul istighfar, Siho istighfar yang paling afdal, paling mulia yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha anta halakani wa ana abduka ana ahadika wa wadika masata'tu a'udzu min syari ma sanat abu laka bi amin taliyya wa bi fa innahu la yafirus. baca wirid semuanya habis subuh ya, hafal semuanya. Nah, baca wirid subuh yang tidak hafal berarti nunjukkan tidak bah itu afdal sihah lil istighfar. Jadi kalau kita mau istighfar dengan sihah yang paling afdal, baca dengan sihah istighfar ini. Nah, amalus salaf membacanya ya ketika antara dua khutbah, ketika Jumat antara dua khutbah baca dulu. Setelah selesai baca ini masih belum memulai khutbah kedua, baca doa yang lain, baik untuk diri sendiri atau keluarga atau yang lain. Kemudian yang kesembilan, البيع بعد zawal makruhun, wa al adan asani haramun tentang hukum jual beli ba'da zawal setelah zawal tergelincirnya matahari atau setelah masuknya waktu duhur tapi di sini hari Jumat berarti setelah masuknya waktu sama aja masuk waktu duhur soal Jumat sama apa hukum jual beli Hah? Ba'da zawal makro, ba'da zawal dikatakan di sini bukan ba'da azan awal tapi ba'da zawal berarti tidak dikaitkan dengan azan tapi dikaitkan dengan masuknya waktu. Jadi artinya kalau sudah masuk waktunya walaupun belum ah maka hukumnya sudah makruh. Jadi artinya ba'da zawal ba'da duhuli waktu so, setelah masuknya waktu. Mau azan atau tidak azan. kadang kan azan tidak harus di awal waktu tepat langsung masuk langsung azan kan enggak? Jadi bisa azan itu satu menit setelahnya baru azan, kadang dua menit, kadang lima menit malah. Nah, yang penting sudah masuk waktu sholat, berarti hukumnya di saat itu makro untuk apa? Jual beli makro. Kalau untuk selain jual beli, hukumnya? Hmm? Makruh apa makruh? Selain jual beli makruh apa anda? Kalau misalnya anda ah, jual beli, anda nyewa menyewa aja. Sama aja. Kalau makan minum? Makan minum enggak ya? Padahal juga sah. Hukumnya mak semuanya. Kullu ma yushilu al-insana an istidat li salatil jum'ah setiap jadi setiap sesuatu yang membuat seseorang lalai daripada sholat Jumat atau lalai daripada persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya sama dengan jual beli. Mau jual beli, mau akad yang lain atau bahkan bukan jual beli tapi dia masih sempat mem membetulkan sepatunya, membetul menjahit pakaiannya atau mencuci pakaiannya, memasak dan seterusnya padahal sudah masuk waktu hukumnya makruh. Bahkan kalau ba'dal adzan asani maka hukumnya perempuan di Roma padahal sudah adzan kedua masih masa hukumnya kalau kalau perempuan tidak apa yang haram adalah yang wajib sholat Jumat yang wajib sholat Jumat jadi yang dimaksud sini makruh dan haram yang wajib sholat Jumat jadi badal zawal hukumnya makruh atau biasanya kadang-kadang dengan ba'dal azan al awal tapi ibrahnya badal zawal wa ba'dal azan asani haram dan setelah adzan kedua hukumnya lakinnahu yasih inda Abi Hanifah. Tapi hukumnya sah menurut Abi Hanifah. Menurut Imam Syafi'i begitu juga sah menurut Imam Syafi'i. Abi Hanifah wasah. Wa qala Malik wa Ahmad la yasih. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan hukum jual belinya tidak sah ya. Jadi ini haram bagi laki kalau perempuan tidak. jadi ya, kadang-kadang perempuan jual beli di waktu azan kedua sudah dikumandangkan dia masih menjual di tokonya atau di pasar. Hukumnya apa itu? Tapi yang penting jangan ber, berdagang dengan yang wajib sholat Jum. Ada. Jadi yang tidak wajib sholat Jumat, tidak apa-apa. Jual beli dengannya. Tapi kalau dia perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi dia menjual kepada orang laki-laki yang wajib, ya hukumnya sah. Sama-sama do, dosa. Yang ini dosa karena dia wajib sholat Jumat tapi masih jual beli. Yang perempuan dosa karena dia membantu, membantu orang lain berbuat maksiat. Yang membantu orang lain bermaksiat sama aja mengerjakan maksiat. Surut wujubil jum'ah wal ma'zur fi tarkiha. Syarat-syarat seseorang wajib sholat Jumat. Wal ma'zur fi tarkiha dan orang yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Faedah pertama, ila wafaqa yawmu idin yawma jum'atin. Jika kebetulan ketepatan hari raya itu kebetulan persis dengan hari kemarin ya. Hari raya Idul Fitri Pas hari Jadi apa hukum sholat Jumatnya? Ya, ini akan dibahas dulu. Jadi ada fi. Idza wafaqa yaumu idin yauma jum'ah fala tasgud sholatul jum'ah bi sholatil id. Maka sholat Jumat tidak akan gugur atau tidak gugur kewajibannya dengan sholat hari an ahlil balad daripada orang-orang yang ada di kota ada orang yang di kota, tapi kalau orang yang di di desa berarti berarti gugur tidak wajib melaksanakan sholat itu dahulu ya. Orang-orang dulu, orang-orang desa kalau mau sholat hari raya mereka datang ke kota untuk sholat berjamaah di kota sama muslimin yang lain. Jadi kasihan mereka nanti kalau diwajibkan sholat Jumat mereka kembali ke kampung mereka masing-masing nanti kembali Baru balik, balik lagi kan kasihan. Ya sudah, orang-orang kampung yang datang ke kota untuk sholat hari raya, kemudian pulang lagi kampung mereka, tidak usah kembali lagi untuk melaksanakan sholat Jumat, cukup mereka melaksanakan sholat doh duhur. Maka sholat Jumat di hari itu menjadi gugur untuk mereka. Tapi untuk mereka, bukan untuk semua semuanya. Tapi penduduk yang ada di kota tetap wajib sholat Jumat tapi kalau ternyata sekarang orang di kampung, orang di desa pun sudah melaksanakan sholat hari raya sendi, sendiri, ya tetap hukumnya wah, wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, ini jadi keadaannya seperti itu ya, perlu dipahami. Ini gugur sholat Jumat bagi mereka yang datang ke kota untuk melaksanakan sholat. Sholat hari raya. Kemudian mereka Kan sholat Jumatnya di kota juga. Mereka kembali lagi nantinya masakah Ada masakah di situ. Bikhilaf al qura. Berbeda dengan orang-orang desa yang idza hadaru ay al id jika mereka hadir salat hari raya fa innaha tasgutu anhum maka akan gugur salat Jumat dari mereka. Wa yajuz lahum tarkul Jumat. Boleh mereka meninggalkan Ya, tapi boleh, bukan berarti harus meninggalkan sholat Jumat. Kalau mereka tetap mau datang, ya hukumnya boh. Wal insiraf. Dan boleh juga mereka bu, bubar dari sholat Jumat. Artinya tidak meneruskan sholat Jumat. Ma'akoli Abi Hanifah. Tapi dengan khilafnya pendapatnya juga Imam Abi. Apa pendapatnya Imam Abi Hanifah? Biwujubil Jum'ah ala ahli balad wal kurama'an. Abu Hanifah berarti lebih lebih keras. Dua-duanya, mau orang kota, mau orang desa, tetap wajib Jumatan, tetap juga wajib sholat hari raya ya. Wajib apa enggak sholat hari raya? Sunnah kifah, en, Sunnah muakada tapi sunnahnya sunnah muak Nah, jadi Imam Abu Hanifah tidak, tidak ada bedanya ya mau Jumat tepat dengan hari raya atau tidak. Jadi tetap wajib sholat Jumat. Wa ma Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad sekarang ini berbeda juga. Ah, Imam Syafi'i beda dengan Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Ahmad juga beda. Wa ma Ahmad la tajibul jum'a ala ahli al-qura wa la ahli al barat. Jadi enak ini. Walaupun yang di kota tidak tidak wajib jum. Tapi kalian enak tidak usah Jumatan kan. Bal yaskutu anhum fardul. Nah, tapi gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumat di hari itu bi sholatil id kalau mereka melaksanakan sholat wa yusalluna duhur tapi bukan berarti tidak jumatan tidak sholat duhur tetap diganti dengan sholat duhur ini imam ah Mat. jadi mereka semuanya tidak wajib sholat jumat kalau bertepatan dengan hari jum hari raya wa ma qali ata Imam Atta mengatakan tasgutul jum'ah wa zuhur ma'an. Jumatnya tidak wajib, zuhurnya. Jadi langsung sholat asar nantinya. Jadi habis sholat hari raya sudah santai makan lontong, makan sate gulai. Nanti asar baru sholat lah. Fala sholata. Ini sebutkan Fala sholata ba'dal id illal. Tidak ada sholat lagi kecuali nanti ah yang kedua, An-nasu fi jum'ah aksam. Manusia dalam sholat Jumat ada enam bagian. Dilihat dari segi hukumnya ya. Segi hukum wajibnya, dari segi hukum sahnya sholat Jumatnya, dari segi apa dianggap daripada 40 sebagai syarat untuk sahnya sholat Jumat. Pertama, mantajib aleh watasih minhu, watan agid bihi. Mantasih alaih. Sholat Jumatnya sah. Mantajib alaih. Sholat Jumatnya wa? Wajib. Watasih minhu. Dan sholat Jumatnya sah. Watan agid bihi. Artinya tan agid bihi. Dia dianggap daripada 40 orang yang dijadikan sebagai syarat untuk sahnya sholat Jumat. Jadi dalam sholat Jumat, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan harus ada 40 orang yang melaksanakan sholat. Tapi 40 orang ini harus laki-laki, harus juga mu mustautin. Jadi mukim tidak dianggap. Ya, harus laki-laki, harus mustau. Perempuan sholat Jumat boleh, tapi tidak dianggap dari empat puluh. Harus juga hur, merdeka, udah tidak dianggap daripada empat puluh. Ya, begitu juga musafir. Sholat Jumat musafir tidak apa-apa sah. Walaupun tidak wajib. Tapi juga tidak dianggap dari empat puluh. Jadi harus hurun, Kemudian juga apa? Zakarun, kemudian juga harus mustauti, mustautinun. Ya, ini yang di 40. Jadi, ada orang yang wajib sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya dan dianggap daripada 40 orang. Wa minal arba'in. Wa sebutkan sini. Mustautin, syaratnya mustautin. Dia yang mustautin, muslim, orang muslim, mukallaf bale'a, bale'agil zakarin laki, hurrin merdeh ghairi ma'zur. Jadi syaratnya ghairi ma Jadi syarat pertama mustautin. Ini syarat yang tadi wajib sholat Jumat dan sah Jumatnya dan dianggap dari empat. Pertama syaratnya harus mustautin. Siapa itu mustautin? Di ta'lik. Wal mustautin al mustautin huwa alladhi la yusafir Sohifan wala sitaan illa lihaja. Yang dia tidak keluar kota baik di musim panas ataupun di musim kecuali kalau ada sudah dia niat tinggal di situ sampai mati. Jadi tidak keluar dari kota itu selamanya sampai mati. Tidak keluar kalau ada hajat. Tapi dia tetap niat tinggal di kota tersebut sampai mah. Ini namanya mus. Kalau dia niat keluar namanya. Jadi dia masih niat tinggal di tempat yang lain seperti kalian di sini. Kalian tidak tinggal di sini kan niatnya selama-lamanya kan mati. Tapi kejadian kan pulang maka kalian tidak dinamakan mus tapi dinamakan mu Kalau kalian cuma datang ke sini tiga hari, habis itu pulang, ya kalian namanya Kalau lebih dari empat hari tapi tidak niat selamanya, itu namanya mu. Kalau niat selamanya, namanya mustau. Wal mukim huwa alladhi nawal iqamah fi baladin arba'a ayyam fa Niat untuk tinggal di suatu kota empat hari atau lebih wa fi niyatihi ruju' Tapi tetap dia ada niat untuk pulang ke neg walau ba'da zaman tawil bahkan walaupun setelah waktu yang lama tapi anak pulangnya nanti niat pulang setelah 20 tahun lagi sudah jadi punya anak di sini baru anak niat pulang. Tetap dihukumi mu. Jadi yang pertama mustautin muslim jelas kalau bukan muslim tidak wah tidak wajib sholat Jumat, mukallaf juga harus balai agil. Ya, kalau tidak balai, tidak agil juga tidak wajib. Zakarin juga demikian, harus laki-laki, perempuan tidak wah. Hurin tidak juga ya, wajib sholat Jumat bagi yang tidak merdeka khairi mazur yang tentunya tidak ada. Yang kedua, mantajib tajib alaih wa tasih minhu walatan agit Dia wajib sholat Jumat. Dan dia sah sholat Jumatnya, tapi tidak dihitung 40 orang. Tidak dihitung dari 40 orang yang disyaratkan. Fala yusab minal arba'in. Siapa itu? Bahwal mukim khairu mustotin. Yaitu mu mukim. Kalian ini yang laki-laki tapi ya. Yang laki-laki di situ mukim kan. Bukan mustaw. Oh berarti tidak wajib. Tetap wajib. Tetap wajib jum Dan sah Jumatnya. Tapi tidak dianggap dari 40. Wa kadal mustautin bimahalin yusma minhu nida Begitu juga mustautin di suatu tempat yang di tempat itu dia mendengarkan azan walam yablu ahluhu arba'in. Tapi penduduk di kontak tersebut atau di daerah tersebut tidak sampai 40 orang. 40 orang dari yang sah sholat Jumat ya. Jadi misalnya ada kampung di luar kota ada kam di kampung itu penduduknya yang sah sholat Jumat tidak sampai 40 orang yang sah sholat Jumat. Padahal syarat Jumat harus 40 orang. Dan ini sudah dua sudah keluar dari kota. Artinya mereka sebenarnya boleh sholat Jumat sendiri. Tapi karena mereka tidak sampai 40, syarat Jumatnya tidak ada. Berarti tidak boleh sholat Jumat. Syaratnya harus 40 madhab syafi'i. Jadi artinya apa? Mereka melaksanakan tafsir. Di tempat itu dia dengar apa tidak azan dari kota? Kalau dia mendengarkan azan dari kota, dia wajib datang ke kota untuk melaksanakan sholat tapi kalau dia mereka tidak mendengarkan azan dari kota, berarti mereka tidak wajib pergi kota untuk sholat Jumat dan juga tidak sholat Jumat sendiri karena tidak sampai 40, tapi mereka mengganti dengan sholat. Paham ya? Berarti yang termasuk juga wajib sah tapi tidak dihitung daripada 40. Siapa? Yang mustautin di tempat tapi dengar azan. Yusma minhu nida. Berarti mereka harus datang ke tempat Jumat yang di kota tapi tidak dianggap sebagai 40 orang karena bukan penduduk di kota ter. Nah, au ahlu khiyam, au ahlu khiyam. Atau mereka adalah orang-orang yang membuat kemah. Kadang-kadang sekolah-sekolah tertentu kan. Apa namanya itu? Ya, pramuka atau apa. Ya, camping di gunung. Situ jumlahnya banyak kan satu sekolah pas ya waktu itu kebetulan juga hari Jumat. Jadi mereka Jumatan sendiri di situ, maka hukumnya tidak sah karena apa? Ya, karena Jumat itu harus berada di kol di antara perkampungan atau rumah manusia. Jadi tidak harus, tidak boleh didadakan di hutan, di sahara, padang pasir yang tidak ada, ya, tidak ada keramaian di situ ya. Nah, jadi tidak sah. Tapi tapi di sini mereka mendengarkan suara haram. Fayajib alaihi sa'yu ila mahaliha. Wajib atas mereka untuk datang ke tempat jum wasolah fihi dan sholat di sana wala yusab minal adat tapi tetap mereka tidak dihitung daripada empat yang ketiga man tajib alaih wala tasih minhu wala agit wajib tapi tidak sah itu wajib sholat jumat tapi walaupun dia sholat tetap tidak sah tapi tetap wah siapa itu Wahwal mur, orang murtad. Wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat, tidak sah. Karena dia masih. Ya artinya apa? Kalau mau sah, harus ya, masuk Islam dulu, baru sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, ya tidak sah. Tapi tetap dulu dosa. Artinya di sini kalau bedanya dengan orang kafir biasa, orang kafir biasa kita katakan tidak wajib sholat Jumat dalam arti kalau suatu waktu dia masuk Islam, dah harus kodok. Ya kan? Kalau murtad 10 tahun murtad masuk Islam lagi, dia harus kodok. Tapi orang kafir asli bukan murtad masuk Islam tidak harus kok lagi. Jadi oleh karena itu murtad tetap wajib agar suatu waktu dia kembali tetap wajib mengkau kodok sholat tersebut. Jadi wajib sholat Jumat tapi tidak sah kalau dia sholat. Walatan agit apalagi mau dihitung dari 40. Wahwal murtad wal iyazu billahi taala naudzubillah li anna riddata la tusgitu taklif karena ridha tidak menggugurkan hukum tak yang keempat man la tajib alaih wa la tasih minhu wa la tanakid tidak wajib tidak sah dan tidak dihitung juga dari 40 siapa itu wal kafir al asli tidak wajib tidak sah juga kalau sholat dan juga tidak dihitung dihitung dari 40 orang wahairul mumayyiz juga yang bukan yang belum min sobi wa majnun. Anak kecil belum mumayyiz. Masih umur lima tahun. Tidak wajib. Tidak sah juga. Kan? Tidak sah kalau sholat. Karena masih belum mumay. Apalagi mau dihitung dari empat. Majnun. Tahu-tahu majnun orang gila masuk masjid Jumatan. Tidak wajib. Tidak sah. Juga tidak dihitung dari empat. Wa mu'man alaih. Orang yang sedang pingsan dibawa Jumatan. Hukumnya tidak wajib, tidak sah, dan tidak dihitung dari empat keran, orang yang mabuk, dibawa Jumatan sambil mabuk. Hukumnya tidak wajib, tidak tidak sah juga tidak hitung dari empat khairu mutaadi, tapi sakrannya yang khairu mutaadi, sakran yang mabuk tidak berdosa. Nah, kalau mabuknya berdosa, wah wajib dan tidak sah tetap Jumatnya karena dia dalam keadaan mah mabuk, tapi wajib tetap ya wajib tidak sah dan tidak dihitung dari empat kalau itu sengah atau berdosa. Yang kelima, la tajib alai, tidak wajib. Latan agit agid bihi, tidak dihitung dari 40, tapi sah. Tapi sah. Tidak wajib tapi sah dan tidak dihitung 40. Siapa itu? Wasabi mumayyiz. Mumayyiz karena sudah mumayyiz hukum ibadahnya dihukumi sah. Kalau sudah mumayyiz hukum ibadahnya sah ya. Patokannya mumayyiz. Mau dihukumi anak kecil ibadahnya sah atau tidak sah, sholatnya sah atau tidak sah, puasanya sah atau tidak sah dikembalikan kepada mumay kalau mumayyiz sah. Ini kita katakan sahnya. Wajib atau tidak wajib itu kita lihat juga oh, umur. Kalau dia mumayyiz umurnya 7 tahun, wajib. Kalau dia mumayyiz tapi belum sampai umurnya 7 tahun, ya sah tapi tidak wah. wajib. Ya. Dia umurnya 7 tahun tapi belum mumayyiz. Hukumnya? Hukumnya tidak wah. Dan juga sah apa tidak sah? Juga tidak tidak usah dan tidak wajib. Kalau umurnya 7 tahun tapi belum memai. Warokik, budak. Budak tidak wajib sholat Jumat. Karena dia sibuk dengan melayani Tuhan. Walatan agit. Dan juga tidak dihitung daripada empat pu. Watasihu minhu. Tapi kalau mau Jumatan, budak tersebut hukumnya Al-mar'ah. Ini termasuk sini tulis. Mar'ah perempuan. Tidak wajib. Tidak dihitung dari empat tapi kalau mau jumatan perempuan hukumnya Boleh, mau jumatan fadhal penumbuhan sini. Hukumnya ya, tapi kita bicara sahnya ya. Sah sah tapi belum tentu mubah. Ada sah, kadang haram, ada sah, kadang mubah, kadang sah, kadang sun. Kemudian walau ba'da dukhul mana tadi? Wal musafir. Begitu juga yang musafir. Masafah musafir yang jaraknya eh tawil apa gosir? Walaupun walaupun gosir, Tidak harus jaraknya lah pan cukup keluar kota, tapi keluar kota. Jadi termasuk ke Pasuruan Tidak wajib Jumatan. kepandaan, Pandaan wajib Jumatan, kegempol, Gempol wajib Jumatan. Kata ke keraton. Yang penting keluar kota. Keraton kota lain. Ke keraton sudah tidak wajib. Jumatan. Ke Baiji. Tidak wajib Jumatan ya. Ke Rembang. Kota lain Rembang itu. Kan kota lain. Ke Rembang tidak wajib Jumatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak ke Rembang tidak wajib? Tetap hukumnya tidak wajib. Tetap hukumnya tidak wajib. Jadi tidak harus perjalanan jaraknya Jauh, tidak harus jauh, tidak harus 84 kilo, tidak harus masafah gosir. Walaupun masafah go, kosir, tidak harus toil. Yang penting masafahnya, yang penting keluar kok kota musafir. Yang penting musafir. Cuma ada syarat yang lain. Ada syarat yang lain. Syarat yang lain itu apa? Keluar kotanya harus sebelum fajar. Keluar kotanya? Sebelum subuh. Jadi gelombangnya sebelum subuh sudah keluar kota sudah subuh. Jadi Jumatnya tidak wajib so sholat. Jadi apa? Malam Jumat misalnya ke Gempol. Jumatannya dakwah kalau masih ada di situ ya. Hukumnya wajib. Padahal cuma dekat, tapi keluar kok. Kenapa? Karena dia keluar kotanya sebelum fa fajar. Tapi kalau setelah fajar keluar kotanya, setelah fajar jam 7 pagi, kalau ke Jakarta, jauh hukumnya? Wajib apa enggak? Tetap wah, wajib. Karena syaratnya harus sebelum Pak. Kalau setelah fajar tetap wajib walaupun jaraknya aja Bagaimana? Eh, wal musafir wal mustautin bimahalin la yusma hunida nida. Begitu juga mustautin. Tadi mustautin bimahalin la yusma hun tapi tidak mereka tidak mendengarkan adan dan jumlahnya walam yablu ahluhu arba'in dan mereka jumlahnya belum sampai Au kanu atau mereka orang-orang yang bikin ke sama tapi jumlahnya Wakola Abu Hanifa, wa Malik Abu Hanifa Malik punya pendapat sendiri Abu Hanifa dan Imam watan agid bil abid wal musafirin. Jadi Jumat itu tetap dihitung dianggap sebagai 40 yang disyaratkan walaupun mereka adalah budak dan juga bahkan walaupun mereka adalah musa musafir termasuk musa jadi termasuk musafir di sini adalah mukim. Anak pondok itu. Jadi misalnya Jumatan cuma anak pondok. Kalau mereka kan sekarang ya ah, bukan hanya anak pondok tapi juga orang kampung. Misalnya Jumatannya hanya anak pondok aja mukim semuanya. Sah tidak? Menurut Imam Syafi'i tidak. Tapi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah sah. Jangankan mukim, hatta musafir sah. Apalagi apalagi mukim. Sah Imam Malik, sah juga menurut Imam dan yang terakhir, man la tajib alaih. Tidak wajib. Watan agit bihi. Tapi sah dihitung dari 40. Watasimin hudan sah. Siapa? Wahuwa man bihi uzur. Yang ma'zur, Sakit misalnya. Wajib apa enggak? Orang sakit tidak wajib sholat. Tapi dia maksa. Tetap anak maksa mau hadir. Maka hukum sholat Jumatnya sah. Dihitung dari 40 apa enggak? Dihitung dari 40. Tapi tidak wah. La tajib watan agit, watasih minhu. والمعذور يعني الله أعلم شفاه Satu sembilan belas Ida. Salisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidah salisa. Mimman akramahullahu ta'ala bi syahada Uhud. Hamdalah. Termasuk yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syahadah di perang Uhud mati syahid Handalah salah seorang kibar sahabah radhiyallahu taala termasuk sahabat yang besar Handalah bin Abi Amir Handalah bin Abi Amir padahal ayahnya ini akrab dengan Raisul Munafikin Siapa Raisul Munafikin? Abdullah bin Ubay bin Sa, Ayahnya ini Abu Amir Akrab. Jadi mereka berdua bahkan hasut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bercoba berkali-kali mencoba mengganggu dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dari dua orang ini yang akrab, dua orang ini akrab, saling hasut, saling mengganggu, dendam kepada Nabi SAW yang Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya masuk Islam. Tapi pura masuk Islam hanya li lidahnya aja syahadu an tapi dalam hati tidak beriman kepada Nabi sallallahu Nah, itu kan munafik. Dan kelompoknya dia banyak di antara mereka yang duduk bersama Nabi dalam masjid di satu majelisnya Nabi juga sholat jamaah juga tapi sebenarnya di antara mereka itu munafik. Apa Nabi tidak tahu? Nabi Nabi tahu. <coughs> Nabi tahu. Tapi Nabi SAW yahkum bidzahir. Nabi memberi melaksanakan hukum dengan hukum yang dhahir. Mayahkum bil batin. Tidak menghukum dengan hakikat sebenarnya. Yang penting dia zahirnya tampaknya dia menampakkan Islam, dia mengucapkan dua syahadat, sudah diberi hukum Islam. Dia mengatakan Allah Tuhannya, Muhammad Rasul sebagai Rasulnya, sudah. Berarti tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, tidak boleh di... Ya, jadi banyak bahkan Muzaifah bin Yaman termasuk yang diberi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan dengan dia tahu siapa aja yang munafik di antara mereka. Muzaifah bin Yaman ini tahu. Oh ini munafik. Oh ini munafik itu di tengah dan seterusnya. Hudaifah bin Yaman. Jadi sampai-sampai terkenal Hudaifah bin Yaman ini sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu lakabnya. Sahibu sirri Rasulullah, pembawa rahasianya Rasulullah SAW. Karena dia tahu rahasia Rasulullah, termasuk rahasia yang dia ketahui dari Rasul adalah siapa yang munafik di antara mereka. Dia tahu. Jadi kadang-kadang orang takut kalau ketemu Huzaifah bin Yaman, jangan-jangan dia Huzaifah bin Yaman tahu, oh ini munafik ini. Jangan-jangan anak termasuk yang dilihat oleh Huzaifah bin Yaman ini munah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Huzaifah bin Yaman. Ya Huzaifah, tolong lihat kepada wajah anak. Lihat dengan benar. Apakah anak termasuk minhum? Apakah anak termasuk orang-orang yang munafik? Karena Anda tahu. Dipaksa untuk menyebut. Akhirnya terpaksa ketika didesak. La lasta minhum la uzaki ahadan airak. Tidak, engkau bukan termasuk di antara mereka dan tidak aku berikan atau tidak aku memberitahu kepada siapapun selain kamu, siapa aja yang bukan munafik. Cukup kamu aja yang aku beri. Tahu kausanya kamu bukan termasuk orang yang munafik jadi mereka yang lain masih takut-takut. Jangan-jangan anak termasuk orang yang dianggap munafik oleh Ibn Yaman. Ada Abi Amir punya teman akrab Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'isul bikin Dia masuk Islam tapi yahannu yudhir Islam fakat. Yang Abu Amir enggak. Tetap dia dendam sama Rasul. Tetap benci dengan Rasul. Jadi sehingga ketika Rasul sasa menguasai Mekah. Fatah Mekah dikuasai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Amir ini lari ke Rum, Romawi. Lari ke negeri orang Kristen, Italia sekarang ini. Dan di situ meninggal dalam keadaan kres. Kristen, na'udzubillahi. Punya anak siapa? Alhamdulillah ini. Sahabat yang Masya Allah. Wasilul malah Ika meninggal dalam peperangan dan dimandikan jenazahnya bukan orang tukang jenazah biasa. Tapi dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah makhluk yang mulia. radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Hamdalah bin Abi Amir. Wasilul malaikah. Diberi gelar dengan orang yang dimandikan oleh malaikat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa Hamdalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innahu Sami aswaihata tatkala beliau ini mendengar teriakan teriakan di sini suaihata dalam kurung teriakan untuk berjihad berperang wahwa ala imro'atihi di saat itu dia sedang di atas istrinya qama min faurih itu bagaimana tidak menunda-nunda min faurih langsung dia bangun ilal jihad bangun untuk jihad tidak dia sempatkan dirinya untuk mandi terlebih dahulu. Karena dia tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Diperintah untuk keluar dan berjihad saat itu langsung tidak sempat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sunat awal manikhtatan adalah Nabi Allah Ibrahim. Dari rijal dari kalangan laki. Wa minan nisa Sitiha dari kalangan nisa Siti Hajar. Ya, termasuk di situ menjadi syariat sampai sekarang juga wanita di karena dia juga sumpah ketika itu untuk memotong-motong tubuhnya. Ya, siapa yang sumpah? Siti ngarok sumpah mau memotong-motong Siti Hajar. Akhirnya karena sudah kadung sumpah, Allah memerintahkan untuk memotong tiga bagian, yaitu satu telinga kanan, dua telinga kiri, dan kemudian satu bagian kemaluan sebagai hi Dan makanya perempuan kan ditusuk ya telinganya untuk bisa digunakan untuk pakai kanan, kiri, dua, satu. Ya, jadi dengan itu sudah dianggap melaksanakan sum sumpahnya. Ada minan nisa. Wa awal man minar rijal Nabi Allah Ibrahim. Wa umruh anin sana. Padahal umurnya waktu itu masih sudah 80 tahun. Disuruh perintahkan ketika itu juga langsung dia pakai kapak. <laughs> Sehingga dikatakan ya Ibrahim, tidaklah kamu nunggu hatta sampai mendapatkan silat lah atau apa aku pakai Katanya Allah Ibrahim, "Inna ta'khir amrullah azim." Menunda-nunda perintah Allah perkara yang besar. Anak tidak mau menunda-nunda. Sekarang juga. Tidak ada kecuali di depan anak kapal ini ya sudah. So, Nabi Allah Ibrahim. Imannya kepada Allah subhanahu. Jadi handalah ketika mendengar panggilan untuk berjihad langsung di saat itu. Walam yasmah di nafsihi an yata'akhar dan tidak membiarkan dirinya untuk terlambat keluar berjihad hatta yaktasira walaupun hanya untuk mandi. Kastushil. Hanya kebetulan di saat itu dia mendapatkan syahada meninggal mati. Syahid. Alhamdulillah. Padahal dia di waktu perang Uhud ini, dia hampir membunuh Sufyan bin Hal. Hampir sudah membunuh sewaktu mau sudah mau dibunuh sudah Sufyan bin Harab sudah ya bukan temin Ashraf Quraisy Sufyan bin Harab termasuk pemuka Quraisy tapi akhirnya masuk Islam kan Sufyan jadi kalau dia terbunuh nah Sufyan mati dalam kafir itu makanya dia Sufyan syukur waktu itu anak tidak terbunuh oleh Handola kalau anak terbunuh anak mati kafir setelah masuk Islam dia cerita nah, di saat dia sudah mau tahu-tahu orang kafir yang lain temannya Abu Sufyan membunuhnya dari belakang. Hanya meninggal dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan junub. Adalah istastushid wa huwa junub. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada sahabat-sahabatnya annal malaikata tughsiluhu. Bahwasanya mereka telah memandikan jenazahnya. Ini Rasul ini belum tahu. Hanya melihat Rasul ini malaikat-malaikat turun dari langit memandikan jenazahnya Hamzah di antara mayat-mayat yang lain. Ini pasti ada keistimewaannya. Rasul diperlihatkan malaikat. Sehingga mereka diperintahkan oleh Rasul untuk bertanya kepada keluar, keluarga. Tanyakan kepada keluarganya. Amalan apa yang dia lakukan? Kok bisa, bisa mendapatkan makom kedudukan sampai jenazahnya apa karena banyak sholat, mungkin karena banyak tahajud atau apa, Nah ini dikatakan summa qala salu ahlahu katanya Rasul. Coba tanyakan kepada keluarganya, istrinya. anu Apa perkaranya dia ini yang membuat dia mendapatkan kedudukan seperti ini apa? Fasalu imra'atah. Kemudian mereka tanya kepada is fa'ahbarathum al-khabar. Akhirnya istrinya yang bercerita seperti ini seperti ini. Oh, tidak salah mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai dimandikan jenazahnya oleh marai yang keempat, karena Amr bin Jamu Jamuh. A'raj dal araj Amr bin Jamu Salah seorang sahabat Nabi saw alaihi Amr bin Jamu A'raj yang dia punya kaki pincang. Kakinya yang berarti sebenarnya tidak wajib untuk ber jihad. dal araj, pincangnya bukan biasa tapi sangat jadi sangat pincang sudah jalannya sudah miring-miring begitu. Ada Amr bin Jamu. Sahabat Nabi yang Masya Allah termasuk Islamnya termasuk yang masuk Islam di akhir-akhir bukan di awal. Jadi termasuk dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Jadi termasuk penduduk Madinah yang akhir-akhir masuk Islam. Amr bin Jamu. Jadi anak-anaknya pun sudah dapat hidayat masuk Islam. Ini Amr bin Jamu tidak masuk Islam. Tetap dia nyembah berhala. Dia punya berhala bahkan di rumahnya terbuat dari kayu. Dia sembah-sembah. Dikasih pakaian. Kasih minyak wangi. Disalamani. Ditaruh di atas lemarinya. Dipajang. Akhirnya anaknya Namanya Mu'ad kalau tidak salah. Mu'ad sama Mu'ad. Mu'ad bin Jabal juga waktu itu masih muda. Sama anaknya sendiri berarti Mu'ad bin Amr. Di waktu ayahnya tidur. Jadi patung itu dicuri oleh anaknya Mu'ad bin Amr ini. Sama Mu'ad bin Jabal. Sepakat mereka berdua masih masih muda-muda. Dicuri. Akhirnya ditaruh di selokan. Tidak jauh dari rumahnya. Selokan di situ kotoran campur di situ. Bukan termasuk kotoran manusia di situ. Jadi masukkan di selokan dalam keadaan tengkurap gitu. Patungnya Tuhannya ini. <laughs> Akhirnya pagi hari bangun-bangun teriak-teriak. Wah, Tuhan anak hilang, Tuhan anak hilang. <laughs> Kok bisa Tuhannya hilang? <laughs> Siapa yang berani ngambil Tuhan anak katanya? Cari-cari dia sibuk nyari Tuhannya kok nyari Tuhan ini kalau tidak dapat hidayat ya <laughs> akhirnya dia dapat Tuhannya di mana di selokan tengkurap lagi Tuhannya tengkurap di selokan campur dengan kotor anaknya ketawa-ketawa aja diambil kurang ngajar mereka itu katanya Tuhan ditaruh di selokan akhirnya dibersihkan dimandikan Tuhannya dipakaikan pakaian yang baru, kasih minyak wangi. Malam harinya yang kedua, curi lagi sama anaknya. Curi lagi, taruh selokan lagi. Teriak-teriak lagi, kurang ajar, hilang lagi dia. Cari-cari ketemu lagi. Akhirnya tidak mau ke kehilangan dia. Jadi sebelum tidur dia pesan sama Tuhannya. So, Ana tidak mau kehilangan nanti lagi, wahai Tuhan. Ana coba tahu siapa yang mencuri, anak bunuh dia. Muskilahnya ana tidak tahu. Sudah gini aja. Ana kasih ente pedang. Nah, nanti kalau ada yang mencuri ente, bunuh itu orang. Ayam <laughs> ah, tidur dicuri lah. Pedangnya diambil, diganti dengan bangkainya anjing. <laughs> Diikat bangkainya anjing di tuhannya itu. Dua-duanya ditengkurapkan, diselokan, kumpul dengan. Akhirnya pagi hari tambah awas dia lihat. ketanya anaknya, kenapa marah-marah terus tiap pagi? Ini loh Tuhan anak. Padahal malam terakhir sudah anak kasih pedang. Kok masih tetap dicuri juga sama orangnya. Sama anaknya loh. Berarti itu bukan Tuhan dikasih pedang kok masa? Dia mulai sadar. Nah di situ dapat hidayatnya. Iya ya, anak dibodoh-bodohi dari dulu. <laughs> Akhirnya masuk is. Amr bin Jamuh. Nah ini masuk Islam, setelah masuk Islam, Masya Allah. Jadi dulunya kayak gitu, sekarang masuk Islam. Dia padahal pincang-pincang. Dia mempunyai wakana lahu arba'atu banin. Dia punya anak empat sahabat, Pemuda-pemuda semuanya. Kuat-kuat semuanya. Dan mereka siap untuk berjihad. Bahkan waktu ini perang Uhud. Ini cerita masih perang Uhud. Karena perang Uhud banyak sahabat yang mening meninggal kan. Nah, padahal sebelumnya perang Badar ini Amr bin Jamuh sudah mau ikut perang. Dilarang sama anak-anaknya. Karena sudah kondisinya kayak gitu. Akhirnya di perang badar, maksa lagi untuk ikut berperang. Dilarang lagi oleh anak-anaknya. Tidak usah. Karena tahu anak-anaknya ini, abahnya, ayahnya sudah tidak wa, tidak wajib untuk berjihad. Tapi akhirnya dia semangat keluar sendiri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Ini ceritanya. Yazun ma'a Rasulillah. Ya, dan mereka punya anak-anak sudah berjihad bersama Rasul. Idah hoda jika Rasul berjihad. Falamma tawajjah ila Uhud. Dan tatkala Rasul SAW pergi ke Uhud untuk perang melawan orang kafir di situ. Arad an yatawajjah ma'ah. Beliau ini ingin ikut berjihad bersama Rasul SAW. Faqala lahu banu Akhirnya anak-anaknya mengatakan, Inna Allah Ta'ala qad ja'ala laka ruhsah. Allah sudah memberikan ruhsah, keringanan buat kamu, wahai ayahku. Wahai ayah kami. Falau ga'atta, wa nahnu nakfik. Jadi cukup kamu itu duduk, kami sudah mencukupi kami yang berji, berjihad. Waqad wada Allahu angkal jihad dan Allah taala sudah menggugurkan darimu kewajiban untuk berjihad. Fa'ata Amr bin Jamu. Rasulullah SAW. Tapi dia tidak cukup dengan rayuan daripada anaknya. Kalau kita iya ya sudah. Kalau gitu anak tidur aja santai. Tetap dia keluar untuk berjihad. Datang kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah. Inna bani haula yamna'uni an akhrud ma'ak. Malah diadukan anaknya. Ini Rasulullah anak-anakku ini kurang ajar. Melarang anak untuk ikut ber berjihad. Wallahi inilah arju an ustashhad. Demi Allah ya Rasul, aku ingin arju mengharap. Aku ini aku mengharap ustashhad mati dalam keadaan syahid. Fa'ata bi arjati hadhil jannah. Aku ingin menginjakkan dengan kaki di surga. Dengan kakiku yang pincang ini, aku ingin menginjak sur Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma anta faqad wada Allahu ankal jihad adapun kamu wahai Amr bin Jamu sudah gugur kewajiban jihad darimu. Faqala li Kemudian dia memaksa ya Amr bin Jamu memaksa. Hanya dia Rasul berkata kepada anak-anaknya, "Wa ma alaikum anta da'uh. Biarkanlah ayah-ayah kalian ini biarkan untuk ikut ber La Allah azza wajal an yarzuqahu syahada. Siapa tahu Allah memberinya didoakan oleh Rasul siapa tahu dia mendapat kemuliaan syahah syahadat. jama'ah jama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ammar bin Jamung keluar bersama Rasul menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah seribu orang kan. Tidak sepadan ketika itu yang orang muslim hanya tiga. Kemudian di situ eh, mana tadi? Fakhara jama'a fagutila yang muhid syahidat. Akhirnya meninggal, mati syahid. Warawa Ibnu Abdul Bar fil Istiab annahu lamma kharaja ma'al mujahidin diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya beliau ketika turun keluar bersama orang-orang yang berjihad istakbalal kiblat sebelum mulai perang dia terlebih dahulu menghadap kiblat. Waqalah dia berdoa, Allahumma rukni syahada. Jadi doanya minta mah mau perang doanya biar mati. Ya Allah berikan aku rizki mati syahid. Wala taruddani khaiban ila ahli jangan biarkan aku kembali sia-sia kepada keluargaku lagi. Apalagi anak-anakku yang menghalangi aku perang ini. Ya. Jadi <laughs> biasanya orang berperang, ya Allah doakan aku mendapatkan kemenangan, doakan aku ini biar hidup, bisa kembali lagi kepada keluar. Ini sebaliknya. Ya Allah doakan aku mati sahid di sini. Dan jangan biarkan diriku ini kembali lagi ke rumah keluarga aku. Minta doa seperti itu. Faruziqaha. Akhirnya beliau dapat rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dalam keadaan syahid. Wahina izin qala alaihi salatu wasalam walladzi nafsi biyadih sumpah walladzi nafsi biyadih demi zat yang diriku jiwaku ada di tangannya yaitu Allah Subhanahu wa taala ini wallahi artinya walladzi nafsi biyadih inna minkum man law aksam Allah la abara demi Allah di antara kalian ada yang jika dia bersumpah atas nama Allah la abara pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya. Akan dia sumpah, aku mau mati di syahid dalam peperangan ini. Allah akan menuruti apa yang diinginkan. Sesuai dengan sum. Wallahi ana mau hatam Quran sekian-sekian. Allah akan memudahkan apa yang dia sumpahkan. Minhum di antara mereka adalah Amr bin Jamu. Walakot itu Rasul melanjutkan setelah peperangan selesai. Rasul melanjutkan walaqad ra'aituhu yata' fil jannah bi arjatihi dan aku benar-benar melihat beliau menginjakkan dengan kakinya yang pincang tersebut sur. Ini yang terakhir. Faedah yang ke kelima ini sudah terulang sebelumnya. Ya ada ini. Al-iman itu ya. Itu faedah kelima juga sebelumnya al-iman ruwaya nahu ja'a rajul. Jadi ini tidak perlu dibaca lagi ya. Yang setelahnya berarti kita bus sholat. Ya Rabbana tarafna bi anak